Beliau hafizahullah taala mengatakan min azkarin naumi wal istiqawi dan termasuk dari zikir-zikir tidur dan bangun dari tidur. An Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Hudzaifah semoga Allah meridainya qala beliau mengatakan Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menginginkan untuk tidur, qala bila mengatakan bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Wa idza stayqadha min manamihi dan jika beliau bangkit dari tidurnya qala beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang dia telah menghidupkan kita setelah dia mematikan kita. Wa ilaihin nusyur dan kepadanya. <coughs> dibangkitkan. Rawahul Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari riwayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya tidur itu termasuk dari saudara-saudara kematian. Tidur dikatakan sebagai al-maut, sebagai kematian. Dan ini sebagaimana datang riwayat-riwayat yang menerangkan tentang hal tersebut. An-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Dan diperjelas dengan doa bangun tidur di sini. Yang menerangkan bahwasanya tidur bagian dari kematian. Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah. Ahyana yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana setelah dia mematikan kita. Jadi tidur dikatakan saudara dari kematian. Dengan tidur seorang tidak menyadari dirinya. Terkadang orang tidur ketika bangun dari tidur ketika tidur tidak bisa bangun lagi dari tidurnya sudah meninggal dan itu pernah kita dapati dan menyebutkan di sini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ida arada yaitu ketika akan arada di sini fi'il madhi akan tetapi maknanya ketika akan tidur. Ketika menginginkan untuk tidur, maka beliau mengucapkan Bismikallahumma amutu wa ahya dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Ini doa yang dibaca. Dan sunnah-sunnah sebelum tidur banyak. Di antaranya berwudu. Sebelum tidur berwudu. Setelah itu membaca ayat kursi. Atau dia setelah itu membaca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lalu tangannya diangkat seperti ini ketika dibaca, ditiupkan ke tangannya, kemudian diusap badannya dari depan ke bawah, kemudian belakang sampai ke bawah. Diusap ke seluruh tubuh yang dia bisa menjangkaunya dengan usapan tangannya. Dan datang dalam riwayat Ali bin Abi Thalib tentang wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau dan istrinya Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fatimah datang kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya diberikan pembantu, maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya untuk membaca zikir sebelum sebelum tidur, yaitu ber, membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Ini dibaca sebelum tidur. Keutamaannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dia akan memperoleh kekuatan. Kekuatan dua orang seakan-akan kekuatannya dia sendiri. Jadi dia memiliki keku kekuatan. Itu di antara sunnah-sunnah yang menerangkan tentang orang yang akan tidur. Berwudu tadi, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas, kemudian membaca ayat kursi. Setelah itu baru membaca zikir ini. Atau dia baca zikir ini. Dan masih banyak zikir-zikir sebelum tidur. Dan beliau hanya menyebutkan satu di sini. Sudah cukup untuk diamalkan bagi yang <coughs> mampu membaca atau menghafal zikir ini maka hendaknya dia lakukan. Atau kalau dia tidak mampu dengan ini membaca tiga surat yang telah kita sebutkan. Atau kalau dia tidak mampu juga membaca ayat kursi. Masih banyak zikir-zikir atau doa-doa sebelum tidur yang hendaknya untuk dihafal juga ketika bangun tidur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui ini. Kemudian beliau sebutkan poin ke-84. atas Atasmiyatu ala ta'ami. Mengucapkan bismillah. Ketika akan makan. Atasmiyah menyebut nama Allah ketika makan. Wadalil hadis Umar bin Abi Salamah. Dan dalilnya adalah hadis Umar bin Abi Salamah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan qala lahu berkata kepadanya kepada Umar bin Abi Salamah Ya gulamu wahai anak remaja <coughs> Gulam ini bukan hanya dikatakan kepada anak kecil akan tetapi orang yang sudah remaja, sudah mulai akan berpindah kepada dewasa, usia dewasa. Dikatakan ulam. Samillaha, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminik. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Dan makanlah terhadap apa-apa yang sekitarmu. Jadi dia makan dulu yang di sekitarnya. Kalau dia menginginkan yang jauh, baru yang jauh. Jadi terkadang orang makan langsung ngambil yang jauh-jauh, dekatnya ditinggal. Apalagi kalau istimewa merujukan yang jauh itu. Kalau istimewa. Jadi yang Nabi dianjurkan memakan dulu dari yang sekitarnya, dari pinggir makannya, dari pinggir. Seperti itu yang dituntunkan oleh beliau, sunnah beliau. Jadi pertama, ketika orang makan, membaca bismillah. Ini adab-adab makan. Kemudian Membaca bismillah mengambil dengan tangan kanan. Kan memasukkan di mulut dengan tangan kanan. Dan ini termasuk dari penyelisihan terhadap syaitan. Karena syaitan memakan dengan tangan kiri. Maka diselisihi dengan memakan tangan kanan. Kemudian makanlah dari apa-apa yang telah eh apa-apa yang dekat denganmu, apa-apa yang ada di sekitarmu yang dekat. Fama zalat tilka Timati ba'du muttafaqun alaih. Jadi dari hadis yang kita sebutkan ini terdapat padanya bimbingan bimbingan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para anak remaja, terutama para anak-anak dituntut untuk memberikan bimbingan karena anak-anak itu masih memiliki fitrah yang selamat, fitrah yang suci. Ketika mereka disampaikan nasihat, disampaikan bimbingan, maka mereka akan mendapat mengambil bimbingan dan nasihat tersebut dengan pengambilan yang sesuai dengan fitrah mereka. Dan kalau kita melihat orang-orang yang menginginkan membimbing itu lebih mengena ketika mereka membimbing orang yang masih memiliki fitrah yang selamat. Baik dia usianya sudah tua ataupun masih muda. Kalau dia belum tercemari, belum termakan dengan syubhat-syubhat, itu mudah untuk didakwai. Atau pada anak-anak itu sangat mudah. Dan kita lihat terutama di daerah kami dulu, yang paling merespon dakwah ahlu sunnah itu dari kalangan anak-anak, anak-anak sekolah, anak sekolah SMP, SMA, SD, itu mereka sangat menyambut. Karena melihat fitrah mereka masih selamat. Hingga sekarang, yang rata-rata mengikuti atau menerima dakwah itu dari kalangan mereka. Cuma kendala mereka adalah orang tua mereka. Dan juga kalau kita melihat dari para tukang sihir mereka memilih untuk mengajari gulam anak kecil. Sebagaimana tukang sihir yang disebutkan tentang kisah seorang gulam dari Bani Israel. Tukang sihirnya meminta kepada raja untuk diberikan seorang anak pemuda, yaitu anak remaja gulam, untuk diajarkan sihir. Dia mencari gulam, karena memang anak muda yang umur-umur pertumbuhan itu sangat mudah memahami apa yang disampaikan. Kemudian sangat mudah menyerap apa yang dijelaskan kepadanya. Dengan itu memilih ulama. Dan di sini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan, sangat memperhatikan para anak-anak, anak-anak gulam, anak remaja seperti ini. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya baru kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha